Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca membaca dan mentalaah Mi'yarul Bid'ati karya Muhammad bin Husain Al-Jizani hafizallahu taala. Wa azkuru dan aku ingat ada salah satu imam masjid yang dia memulai memiliki iltizam kebiasaan membaca surat Ar-Rahman di salat subuh saat hari Idul Fitri. Karena dia berkeyakinan, karena dia punya keyakinan bahasanya itu adalah sunnah nabawiyah thabitah. Tuntunan Nabi yang valid dari Nabi. Sampai situ betul? Apa? Uh. Oh. <clears throat> ya atau kita ulangin wa mislu dzalika aidan contoh yang lain adalah sebagian imam masjid yang dia adalah orang yang diteladani Obama terkadang iltazama dia komitmen alias terus menerus membaca doa kunut atau membaca doa di akhir khutbah Jumat atau di akhir prosesi akad nikah dengan kalimat-kalimat doa dengan kalimat-kalimat tertentu lam tarid biha an nusus yang tidak terdapat dalil tentangnya yang dia rangkaian kalimat-kalimat doa itu dia anggap bagus berdasarkan istihadnya dan dia pun ahsana sabekaha Eh, bisa kemudian demikian baik menatanya kemudian dia terus menerus membacanya bisuratin mutaradah secara terus menerus dalam bentuk mutaradah terus menerus maka jadilah komitmen dan kebiasaan doa semacam ini menjadi jalan sebagian orang meyakini bahwasanya anna hadis sirah kalimat-kalimat doa tersebut labuda minha harus dilakukan dan bahasanya syariat qad warada biha mengajarkannya. Demikian juga aku ingat ada salah satu imam masjid yang dia punya kebiasaan membaca surat Ar-Rahman di salat subuh pada saat hari Idul Fitri karena dia punya keyakinan kalau itu adalah sunnah nabawiyah satu hal yang Nabi ajarkan, sabitah yang valid dari Nabi. Sebab keyakinan ini, karena masjid jami, karena imam masjid jami di kota itu, bahwa mimman yuktadabihi yang merupakan orang yang diteladani, melakukan semisal itu. Yaitu baca surat Ar-Rahman di setiap salat subuh hari Id atau Idul Fitri. Syatibi rahimahullah ta'ala mengatakan tidak sepatutnya bagi orang yang iltazama berkomitmen untuk melakukan satu ibadah badan tertentu yang dianjurkan selayaknya tidak ayuadhiba alaiha tidak merutinkannya dengan rutinitas yang bisa dipahami oleh orang yang bodoh kalau itu satu kewajiban manakala orang tersebut adalah mangduran ilaihi orang yang terpandang marmukan dan terpandang atau orang yang e, punya disangka kuat lidalika terpandang Balilladhi yang bagi lahu sepatutnya baginya adalah meninggalkan amal sunnah tersebut ba'dal awqat di sebagian waktu sehingga diketahui kalau itu tidak wajib. Wal maksud in, sekian perkataan Syatibi. Wal maksud dan intinya ya, Ayuk mana fi hadat taqyid janibu dhari'ati. Tidaklah diamankan dalam takyid secara praktek janibu ah sisi sarana maka intinya dalam dataran praktek ketika takyid dalam dataran praktek itu harus dipastikan aman tidak menjadi sarana semacam ini wa inna yasulu dalika dan posisi zona aman ini akan terwujud jika nampak jelas kepada manusia pada masyarakat jalian secara gamblang bahwasanya takik tersebut bersandar kepada sebab yang logis yang semua yang karena sebab semacam itu akan menjadi tujuan setiap orang yang berakal, setiap orang yang punya waktu senggang dan setiap orang yang semangat. Maka intinya bagaimanakah takyid dalam dataran praktek itu berada dalam zona aman jangan sampai ada orang yang berkeyakinan itu sebuah kewajiban caranya ditonjolkan kepada publik bahwasanya ini karena sebab logis syarat yang ketiga Allah yakuna qad ulima tidaklah diketahui Bahasanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan takyid tersebut atau meninggalkan takyid tersebut diketahui dilakukan oleh salafus saleh dari kalangan para sahabat tabiin dan tabi tabiin. Padahal sebab yang mengharuskannya ada dan faktor penghalang untuk melakukannya di masa Nabi dan salafus saleh tidak ada. Contohnya adalah anggapan bagus berdoa saat khatam Al-Quran di dalam sholat. Lantas doa khatmul Quran ini dilakukan dalam bentuk berjamaah ma'aid harihi dan dilakukan terang-terangan di masjid-masjid yang terkemuka. Maksudnya masjid al Haram dan Masjid Nabawi. Beliau mengkritik dan tidak setuju praktek doa khatmul Quran yang dilaksanakan di malam 27 di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kemudian eh, komitmen dilakukan, dirutinkan dilakukan setiap tahunnya wal mudawamah dan dilakukan secara rutin setiap tahunnya dan dirutinkan. Padahal satu hal yang telah diketahui bahasanya doa khatmul Quran tidaklah doa khatmul Quran di dalam solat tidaklah dinukil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pula dari satupun sahabat tabi'in atau tepun tabi'ut tabi'in doa di dalam solat saat khatam Al-Qur'an kalau di luar solat maka dari Nabi juga tidak ada yang ada dari sahabat yaitu sahabat Anas bin Malik Nah kalau di luar solat, kalau di dalam solat maka beliau katakan tidak ada dari Nabi, dari sahabat, tabi'in, tabi-tabi'in. Ma'akiyamil muqtada padahal terdapat faktor pendorong untuk melakukan hal itu berupa keutamaan baca Al-Quran, keberkahannya, mencari ganjaran, memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan, dan bagusnya acara kumpul karena keperluan ini. Ditambah di masa Nabi tidak ada faktor penghalang untuk melakukannya dan mengingat bahasanya salafus saleh orang yang sangat antusias dengan kebaikan dan seorang yang sangat hebat ta'abud dan ibadahnya akan tapi mereka tinggalkan itu semua dan kebaikan seluruhnya dalam mengikuti mereka dan datanglah kesesatan itu gara-gara menyelisihi mereka. Wabihada dengan ini nampaklah secara jelas hukum bid'ahnya doa khutmul Quran di dalam solat non tentang bid'ahnya doa khutmil Quran di dalam salat satu hal yang mahalul khilaf satu hal yang jadi uh, perselisihan di antara para ulama eh, dinilai bid'ah oleh penulis Syekh Muhammad Al-Jizani eh, sebelumnya ada saya Bakar Abu Zaid Dia punya buku Bid'ahul Qura bid'ah-bid'ahnya para korek pembaca Al-Quran dan beliau masukkan hal ini di dalamnya di sebelumnya Sa'al Albani dan dari kalangan para imam sebelumnya adalah Imam Malik Sedangkan yang menilai ini satu hal yang dianjurkan, satu hal yang baik, satu hal yang tidak mengapa. Ini adalah Sa eh, Aziz Ibnu Bas rahimallahu taala dan sebelumnya adalah uh, Imam Ahmad Ya, kalau kalau di luar sholat maka dasarnya adalah uh, riwayat yang sahih dari sahabat Anas bin Malik di mana beliau ketika khatam Al-Qur'an maka beliau mengumpulkan ya, keluarganya kemudian berdoa dan riwayat dari Anas ini riwayat yang sahih ini tepatnya dari Sabit Al-Bunani beliau mengatakan karena Anason adalah Anas jika khatam Al-Qur'an jamaah ahlahu wa waladahu. Beliau kumpulkan istrinya dan anaknya fada'alahum lantas berdoa untuk mereka diatkan Al-Adarimi dan uh, ada dalam kitab Fadha'il Quran Fadha'il Quran karya Al-Firyabi wal hadis sahihun mauqufan Ini hadisnya sahih mauquf. Namun jika namun ulama berselisih pendapat jika doa khatam Al-Qur'an itu idzaka nafis salati jika dikerjakan dilakukan dalam salat oh, eh, bistihdasi istima'in lahu atau pakai acara rame-rame meriah pakai perayaan maka tadi Zahaba Imam Malik Imam Malik berpendapat bahwasanya itu tidak diperbolehkan. Wa innahu minal mustasad karena ini termasuk hal yang mengada-ada. Ini terdapat dalam kitab Al-Hawadis wal Bidah karya At-Turtusi Imam Malik Su'ila an khatmil Quran fi tarawih. Ditanya tentang doa khatim Al-Quran saat tarawih di bulan Ramadan. Fakal jawaban Imam Malik. Innahu laisa minas sunnah. Itu satu hal yang bukan bagian dari sunnah Nabi. Dan di antara ulama ini muasirin tadi kita telah saya singgung. Ini, Syekh Al-Albani rahimallahu taala Kemudian saya bakar Abu Zaid juga berpendapat demikian. Beliau punya buku uh, untuk khatmil Quran, beliau punya buku khusus Marwiyat Doa Khatmil Quran. Marwiyat Doa Khatmil Quran. Beliau mengatakan doa khatam Al-Quran di dalam sholat dilakukan oleh imam atau orang yang sholat sendirian sebelum ruku ataukah setelahnya, saat sholat taraweh atau yang lainnya, la yu'rafu wurudu syai'in syai'in fihi asla. Tidaklah ada sama sekali dari Nabi, tidak pula dari salah satu sahabatnya dengan riwayat bersanad. Di antara ulama kontemporer yang kurang sepakat juga Syekh Ibn Thaymin. Syekh Ibn Thaymin di Majmuk Fatawa Bila Jilid 14 ditanya tentang apa hukum doa khutmil Quran di Qiyamul Lail di bulan Ramadan. Jawaban beliau, aku tidak mengetahui dalam khatam Al-Quran di Qiyamul Lail di bulan Ramadan satu sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pula dari sahabat wa ma warada maksimal dalil yang ada dalam masalah ini adalah riwayat Anas bin Malik radhiallahu anhu di mana beliau jika khatam Al-Qur'an mengumpulkan keluarganya dan berdoa namun wahada fi ghairi salati namun riwayat Anas itu di luar salat ini ada di fatwa Arkanil Islam nah, ini yang melarang dan Eh, semisal dengan penulis Mi'yarul Bid'ati. Sedangkan Imam Ahmad berpendapat bolehnya doa karena khatam Al-Quran dalam sholat sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Qudamah di Al-Murni. Yeah. Al-Fadl ibn Ziyad mengatakan aku bertanya pada Abu Abdullah Imam Ahmad. Aku khatam Al-Quran. Aku jadikan khatam Al-Quran ini di sholat witir ataukah taraweh. Imam Ahmad mengatakan letakkan di sholat taraweh. Hatta, hatta yakuna lana du'aun baina ithnaini. Sehingga kita punya doa. Sehingga kita kami makmum punya doa Kaifa asna'u bagaimana yang aku lakukan Imam Ahmad bilang jika engkau selesai min akhir Quran di akhir Al-Quran angkat tanganmu sebelum rukuk dan berdoalah dan kita sedang dalam sholat dan silahkan lamakan berdiri. Aku bertanya dengan doa apa yang aku baca? Kata Imam Ahmad bimasyikta terserah apa yang kau inginkan. Hambal juga mengatakan, aku mendengar Imam Ahmad mengatakan tentang da'a khatam Al-Quran, jika engkau telah selesai membaca surat An-Nas, angkat dua tanganmu dalam doa sebelum rukuk. Kemudian hambal bertanya, ila aisyai'in tadhabu fi hadha. Apa dasarmu? Apa dalilnya? Ya, maka ditanya pada Imam Ahmad apa dalilnya? Beliau menganjurkan dan membolehkan atau minimal membolehkan demikian. Ya, kal Imam Ahmad mengatakan wa itu ahla Makkah alunahu. Aku melihat penduduk Mekah melakukannya. Wakana Sufyan ibn Uyainah yaf'aluhu ma'ahum bi Makkah. Dan Sufyan bin Uyainah juga melakukan hal ini bersama penduduk Mekah di kota Mekah. Al-Abbas ibn Abdul Azim mengatakan demikian kami menjumpai manusia di Basra dan di Mekah melakukan hal demikian. Ya, maka ini dalil pokoknya. Beliau jumpai demikian praktek penduduk Mekah dan Basra. Eh, ya, Imam Ahmad menilai bahwasanya praktek ini adalah praktek yang turun temurun berdasar Eh, yang dijumpai oleh Imam Ahmad dan ini turun temurun dari generasi-generasi sebelumnya. Itu dasar Imam Ahmad. Pembelaan kuat diberikan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Bas. Dia mengatakan doa khatmil Quran laisa bibit la fi salati wa la fi ghairiha. Doa khatam Al-Quran bukanlah satu hal yang bid'ah baik dalam salat ataupun di luar salat. Ya, cuma saya menubas tidak setuju doa yang terlalu panjang. Beliau mengatakan, walakin layam bari al mubalaghatu fit tatwilil khatmati aw fi du'a bi ghairi ma warada kama yaf'alu ba'du a'immatil masajid. Namun tidaklah sepatutnya berlebihan dalam memanjangkan doa khatmil Al-Quran atau kemudian berdoa dengan doa-doa yang tidak berdalil sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian imam masjid. Ya kesimpulan saya bakar Abu Zaid tentang masalah ini ya simpulkan dalam beberapa poin. Ada tujuh poin kesimpulan saya bakar Abu Zaid tentang masalah doa khatmil Quran. Beliau katakan yang pertama pendapat mengatakan adanya doa khatmil Quran dalam sholat tarawih sebelum rukuk hampir-hampir itu adalah mufrodatnya Imam Ahmad anis salasa tanpa tiga imam mazhab yang lain. Yang menganjurkan atau membolehkan doa khatmil Al-Quran dalam sholat. Nampaknya hanya Imam Ahmad saja. Tiga imam mazhab yang lain tidak. Dan beliau beralasan kalau ini adalah amalul misra ini. Amal dua negeri, dua kota Mekah dan Basrah. Kemudian kesimpulan yang kedua dalam kitab Mustakhojah dari Imam Malik doa setelah khatam Al-Qur'an bukanlah satu hal yang menjadi praktek manusia di zaman beliau. Kemudian yang ketiga, inna nihayat maladai ba'di Hanafiyah pendapat yang dimiliki oleh Hanafiyah belakangan menganggap baik doa khatam Al-Quran dan tidak melarangnya. Namun di cuma demikian dan tidak ada pada hal tersebut doa itu di dalam sholat. Kemudian yang keempat, sebagian ulama eh, dari kalangan Malikiyah dan Syafi'iyah mengatakan dianjurkan meletakkan doa khatmin Al-Quran limun faridin untuk orang yang sholat sendirian saat mengerjakan sholat rawatib maghrib atau subuh. Ini. Maka sebagian Malikiyah dan Syafi'iyah membolehkan uh, doa khatmul Al-Quran di di dalam sholat, namun itu sholat sendirian, tidak sebagaimana Imam Ahmad di Terawih. Ini salat sendirian itu pun salat sunnah. Disarankan agar itu menjadi ba'diyah maghrib atau qobliyah subuh. Dan kesimpulan yang kelima terdapat dalam biografi Abdullah bin Mubarak, beliau menyukai meletakkan doa khatmul Al-Qur'an saat sujud. Kemudian eh, sedangkan perkataan Mutamiyah tentang masalah ini dia kesimpulannya adalah doa khatmil Al-Qur'an adalah doa yang mustajab. pendapat semacam ini diriwayatkan dari sejumlah ulama salaf namun Ibn Taimiyah tidak menyebutkan ini satu hal yang berasal dari Nabi. Kemudian doa setelah selesai khatam Al-Quran adalah secara jenis itu satu hal yang masuk karena dia doa sebagaimana bagusnya doa-doa yang lain. Namun tidak terdapat dalam perkataan Ibn Taimiyah penyebutan doa khatman Al-Quran di dalam sholat. Dan sedangkan Ibnul Qayyim eh, isi dari perkataan Ibnul Qayyim bahasanya doa setelah khatam Al-Quran termasuk tempat doa yang sangat ditekankan. Kemudian beliau menyebutkan riwayat dari Imam Ahmad tentang menganjurkan doa khatam Al-Quran di dalam sholat. Itu tentang doa khatam Al-Quran. Kalau di dalam sholat ringkasnya eh, itu mahalul khilaf di antara para ulama sejak masa silam dan sampai masa sekarang. Dan penulis buku ini eh, lebih condong kepada yang membitahkan manakala di dalam sholat. Kemudian syarat yang keempat, pembatasan e, ibadah mutlak dalam dataran praktek itu tidaklah mengantarkan di saat sekarang atau di masa depan kepada mafsadah yang lebih besar. Di antara contoh mafsadah adalah menghilangkan sesuatu yang lebih utama menurut syariat. Semacam menyebabkan sholat malam, tufti ila menyebabkan eh, terluputnya sholat subuh atau tidak maksimal dalam melaksanakan sholat subuh. Di antara mafsadahnya adalah komitmen untuk berzikir, melakukan zikir tertentu dengan tata cara tertentu itu yufti ila menyebabkan ditinggalkannya zikir-zikir yang masru' zikir-zikir yang disyariatkan lebih-lebih lagi di e, tempat-tempat yang sabata fi khususiha khusus di tempat tersebut terdapat berdasarkan nas zikir tertentu kok malah diganti dengan zikir yang tidak berdasarkan nas ini kemudian orang lebih asik dengan itu dan meninggalkan zikir yang yang ada dasarnya inilah empat syarat tidak boleh tidak harus terpenuhi agar sah secara syariat membatasi ibadah mutlak yang longgar dalam dataran praktek Al-makna al-jami' kesimpulan dari empat syarat ini kalau mau diringkas, diperas. Kesimpulannya adalah takyid pembatasan tersebut harus jarian berjalan sesuai dengan maksud syariat dalam pelaksanaan ibadah itu. Artinya e, takyid pembatasan ibadah tersebut adalah derivat dari maksud syariat. Konsekuensi dan turunan dari maksud syariat Bihada dengan ini bisa kita simpulkan bahasanya takyid ibadah mutlak itu terlarang bahkan bid'ah dalam kondisi berikut ini. Yang pertama, iltizam dengan pembatasan tersebut dan merutinkannya. Bersengaja melakukannya dan bersengaja untuk mempas-paskannya ala wajah dalam bentuk terwujud dengannya e, menyaingi ibadah yang disyariatkan sejak asal dalam bentuk mukoyat semacam mengkhususkan malam Isra dan Mi'raj untuk solat malam fa innahu yudahi maka itu menyerupai pengkhususan malam-malam 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan yang penuh berkah bil qiyam dengan sholat. Yang kedua, pembatasan ibadah itu dilakukan dalam bentuk yuhim yang memberikan kesan iktikad adanya keyakinan bahasanya ibadah mutlak tersebut dituntunkan secara mukoyat Dan itu terjadi iham itu penimbulan eh, menimbulkan kesan itu terjadi disebabkan karena dia dilakukan terang-terangan dan dirutinkan di depan orang banyak orang. Semacam terus-menerusnya eh, terus-menerus yang dilakukan di sebagian masjid yang terpandang dengan melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat bertahun-tahun lamanya lebih dari 30 tahun misalnya tanpa pernah ada bilangan yang lain kemudian yang ketiga Eh, manakala dalam takiyah tersebut menyelisihi sunnah al-Mustafa sunnah takiyah al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam atau praktek salafus saleh semacam komitmen untuk al-ityan membaca doa khatmin Al-Qur'an dalam salat tarawih. Ya, meskipun kalau untuk permasalahan yang dicontohkan ini ya bisa kita katakan terdapat perdebatan dan perselisihan tentang apakah itu menyelisih amal salafus saleh atau bahkan malah sejalan dengan amal salafus saleh. Karena dasar Imam Ahmad yang membolehkannya itu praktek salafus saleh. Dia tidak bisa mendatangkan dalil dari Nabi. Nah dasar Imam Ahmad itu praktek salafus saleh. Saya jumpai penduduk Mekah melakukan hal tersebut dan itu turun temurun. Artinya praktek salafus saleh. Kemudian e, eh, takyid tersebut tidaklah berdampak atau ya tarotab menimbulkan dampak mafsada yang lebih besar. Semacam memanjangkan sholat malam yufti ila menyebabkan terluputnya tidak bisa mengerjakan sholat subuh atau taksir tidak maksimal dalam melaksanakannya. Namun untuk poin keempat ini kalau dikatakan itu jadi bid'ah nampaknya kok fihi syai. Ini salat malam yang berlebihan sampai salat subuhnya ketinggalan kemudian salat malam tadi jadi bid'ah. Ini maka ya fihi nadar. Ya itu tidak benar salat malam semacam itu. ini ya, salat malam semacam itu kok ini, ini namanya e, terlalu semangat ngurusi yang sunnah sampai menelantarkan yang wajib. Apakah itu kita katakan ini salat malamnya jadi bid'ah? nampaknya kurang pas. Meskipun e, menghindari hal ini itu bisa kita katakan syarat untuk supaya takyid dalam pelaksanaan ibadah mutlak itu takyid yang tidak bermasalah. Nih. Maka kalau dilihat dari sudut pandang empat, supaya takyid dalam dalam dataran praktek, supaya takyid ibadah yang mutlak itu tidak bermasalah penuhi empat syarat ini, ini ya, oke okay, masuk saja. Ini bisa kita katakan oke okay, oke okay saja ini. Tapi kalau kemudian dibalik setiap kebalikannya itu jadi bid'ah, ya, maka belum tentu. Sebagaimana juga poin yang selanjutnya yang beliau katakan, au atau ayal zam berdampak takyid tersebut berdampak anufroh anil ibadah, tidak suka dengan ibadah, dojar dan bosan dengan ibadah. Nah ini juga fihi Ini ada dikir yang bikin orang, ada amalan sunnah yang bikin orang nggak suka dengan amal Eh, satu ibadah kemudian amal sunnah tadi kemudian jadi bid'ah karena bikin orang bosan beribadah ya, maka tidak pas kalau itu dikatakan ya, amal sunnah yang berlebihan yang bikin orang bosan ya, eh, itu jadinya dia bid'ah hmm. sebagaimana boleh jadi eh, karena terlalu semangat puasa akhirnya puasa Eh, Dawud atau bahkan puasa dahar yang itu dianjurkan oleh Syafi'iyah jika tidak menimbulkan dampak negatif boleh jadi ini untuk sebagian orang ini menimbulkan kebosanan berpuasa tentu hukumnya tidak tidak kemudian berubah itu jadi bid'ah Kailtizam semacam terus menerus membaca dikir siang ataukah malam dengan membaca buku tipis dikumpulkan di dalamnya e, jumlah yang sangat banyak berupa dikir-dikir yang tidak berdalil wakam hailin dan jumlah yang sangat besar dari doa-doa yang panjang-panjang. Nah kalau adadun kabirnya sama kam hailnya jumlah yang banyaknya yang itu bikin bosan kemudian ini jadikan alasan untuk bid'ahnya hal ini tentu kurang pas namun yang mungkin bermasalah adalah ini ghair ma'thur kemudian iltizam ya, iltizam di waktu tertentu hmm, di waktu tertentu apalagi ditambahi karena punya fadilah begini dan begitu. Nah, itu yang yang layak untuk bisa jadi sebab bid'ah. Tapi kalau yang sisi bid'ahnya adalah adatun kabirnya, jumlah yang besar sampai orang bikin orang bosan dengan beribadah, kemudian akhirnya jumlah uh, dikir yang atau doa yang tidak berdalil dalam jumlah yang besar tadi yang bikin bosan kemudian mendapatkan label bid'ah maka ini nampaknya juga fihi syai kurang pas kurang tepat Nah, kemudian keterangan tambahan syarat khusus berkenaan dengan mentakid doa waruqa dan ruqyah Kalau empat syarat tadi untuk semua ibadah mutlak secara umum. Kemudian untuk e, untuk doa dan ruqyah maka penulis membawakan syarat tambahan. Jika ibadah mutlakoh itu sejenis min kobil, kobil itu mana asalnya arah. Namun terjemah enaknya jenis biasanya. Min kobil adalah jenis atau bagian dari doa dan ruqyah. Maka tidak boleh tidak harus ada mempertimbangkan syarat-syarat yang lain. Wadhalika dan hal tersebut alasannya karena dua bab ini Akni yang aku maksudkan adalah doa dan ruqyah dibangun di atas kaidah tauqif dan ittiba. Wa ilaika fi ya'ti dan untuk Anda berikut ini penjelasan tentang syarat-syarat yang perlu diperhatikan untuk dua bab ini. Non perlu diketahui apakah ruqyah itu babnya adalah dibangun di atas bab taukif dan itiba ataukah istihad dan pengalaman maka itu mahalul khilaf di antara para ulama Nih tentang ruqyah ruqyah itu di sana itu murni taukif dan itiba ataukah di sana ada ruang eksperimen dan pengalaman Nih sehingga kemudian uh, praktisi itu punya kelebihan yang tidak dilebih yang tidak dimiliki oleh non praktisi ataukah praktisi tidak punya kelebihan ini, menurut tinjauan syariat maka itu mahalul khilaf nanti akan uh, saya bacakan keterangan tentang masalah ini namun di akhir saja wa ila keadaan berikut ini fima ya'ti dalam berikut ini penjelasan tentang syarat yang perlu diperhatikan dalam dua bab ini. Yang pertama, takyat tersebut alal yatatarok tidak terjadi pada zikir-zikir yang memang sudah paten. Takyat di sini bisa mungkin maksudnya adalah perubahan ini dalam pengertian perubahan. Nah, ini, maka di satu sisi zikir atau doa itu ibadah mutlak. Di sisi yang lain ini kita jumpai ada zikir-zikir yang itu statusnya paten di satu sisi zikir dan doa itu ibadah mutlak dan boleh ngarang sendiri. Artinya boleh diubah-ubah. Ya. Karena ngarang sendiri saja boleh, apalagi eh, zikir uh, dari Nabi kemudian diubah sedemikian rupa, asalkan itu tidak dinisbatkan sebagai zikir dari Nabi. Ini, maka boleh. Nih, namun di sisi yang lain, dia adalah doa yang nilainya dia adalah ibadah yang harus mengikuti dalil. Nah, karena mempertimbangkan dua hal ini, maka perlu ada syarat tambahan. Maka perlu ada syarat tambahan untuk bab doa atau bab zikir. Ini perlunya syarat tambahan ini mempertimbangkan adanya dua unsur dalam doa. Di satu sisi doa itu adalah ibadah. Yang ibadah itu mabniun ala tauqif wal itiba. Harus ada dasarnya. Namun di sisi yang lain, ya, ibadah dalam doa itu longgar. Ibadah dalam zikir itu longgar. Ya, orang bisa merangkai bacaan zikir yang rangkaiannya jadi satu itu tidak berdalil rangkaian jadi satunya ya, ya, tidak berdalil. Itu satu hal yang mungkin. Satu hal yang boleh. Ini. Bahkan ngarang sendiri saja dalam doa, doa permohonan satu hal yang diperbolehkan. Nah, gimana memadukan dua unsur ini? supaya tidak terlalu ketat dan supaya tidak terlalu longgar. Ya, maka ini yang dimaksudkan oleh penulis. Maka yang pertama perubahan ya, yang terjadi pada eh, perubahan pada zikir dan doa itu tidak pada zikir-zikir yang paten. Contohnya lafadz adan. Atau zikir-zikir mukoyada, zikir-zikir yang e, dipaketkan di situasi tertentu yang nampak padanya unsur menonjol padanya unsur ta'abud wa tauqif dan mengikuti dalil. Dasarnya dari Al-Bara ibn Azib Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan jika engkau mendatangi tempat tidurmu maka sebelumnya berwudhulah seperti wudu untuk sholat dan berbaringlah miring ke kanan Kemudian ucapkanlah itu amar di sini amar lil istihbab untuk anjuran. Allah ya Allah aku pasrahkan wajahku kepadamu, aku serahkan uruskanku kepadamu. Aku mintakan perlindungan punggungku kepadamu. Rahbatan karena mengharap karuniamu. Warahbatan ilaikat dan karena takut dengan siksamu. Tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat selamat dari siksamu kecuali dengan mendekat kepadamu. Ya Allah, aku beriman dengan kitabmu yang kau turunkan, dengan nabimu yang engkau utus. Jika engkau mati di malam itu, maka engkau mati di atas fitrah, yaitu di atas Islam. Jadikalah kalimat di atas, perkataan terakhir yang engkau ucapkan. Lantas aku mengulangi eh, doa di atas diulangi disetorkan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka tatkala aku sampai ya Allah aku beriman dengan kitabmu yang engkau turunkan kemudian aku mengatakan dan Rasulmu yang engkau utus maka Nabi menegurnya la salah nih namun dengan nabimu yang engkau utus maka Doa bangun eh, doa mau tidur ini tergolong azkar muqayyadah alati dhahara fiha janibut ta'abbud. Dikir paket yang dipaketkan dalam e, situasi tertentu dan e, menonjol padanya unsur ta'abudnya sehingga perubahannya tidak diperbolehkan oleh Nabi meskipun maknanya sama antara rasulika dengan nabika di arsalta itu sama maknanya. Namun Nabi tidak membolehkan berarti unsur ta'abud di sini dominan. Kemudian yang kedua, adalah zikir mukoyat tersebut warid dan berdalil dalam Quran dan Sunnah atau sejenis dengan yang berdalil. Wakat kala Una, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menanyai seseorang, apa yang kau ucapkan, doa apa yang kau ucapkan dalam solatmu, yaitu di akhir tasyahud akhir. Kalau dia mengatakan, Atas syahadu aku baca tasawuf dulu wa lusa setelah selesai kemudian aku ucapkan Allahumma ini as'alukal jannata wa a'udzubika minan nari Ya, aku berlindung, aku minta surga padamu dan aku berlindung uh, dari neraka uh, dari uh, neraka kepadamu. Kemudian orang ini mengatakan, "Amma ini sesungguhnya aku, aku tidaklah Eh, bagus bisa menirukan dan dan ta, uh, dan dana taka ucapanmu bukan pula ucapan yaitu ucapan maksudnya ucapan doa ucapan doamu wahai nabi tidak pula ucapan doanya muat lantas nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan haulaha nudan dinu sekitar itu minta surga dan berlindung dari neraka itu yang kami ucapkan. Itulah doa yang kami ucapkan. Maka sahabat ini ngarang doa sendiri. Ngarang doa sendiri. Dibaca di akhir tasyahud. Dan Nabi biarkan. Nabi biarkan. Dan doanya dia itu tergolong kalau pakai poin yang beliau sampaikan min jinsil warid. Ini bukan warid. Kalau warid itu teksnya sama persis. Dari Nabi seperti apa, kemudian seperti itu. Tapi kalau dari Nabi seperti ini, kemudian diambil maknanya, pakai bahasa sendiri, nah, itu berarti min jinsil warid. Sejenis dengan yang berdalil. Nabi mengatakan haulaha, nah, itu berarti sejenis. Bukan itu persis, namun sejenis. Namun kalau hadis ini dimasukkan di poin kedua ini, ini pas kalau memang doa ini, apa ini oh, sisi takyidnya, mungkin sisi takyidnya Allahumma ini as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Itu kan doa umum. Bisa dibaca di mana saja. Kemudian sama orang ini dipaketkan. Dia iltizam untuk dia baca saat dia paketkan dengan istihad pribadinya. Dia paketkan itu untuk doa dia di akhir sholat. Nah itu mungkin sisi takhirnya di sini dan doa yang dia paketkan untuk secara pribadi di akhir sholat ini adalah min jinsil warid. Sehingga tidak apa-apa. Mungkin penjelasannya, ketersambungannya demikian. Kemudian dari Anas, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membesuk seorang dari kaum muslimin yang kofata yang kurus kering. Fasara jadilah dia seperti anak burung karena kurus keringnya. Lantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apakah engkau dulu pernah berdoa dengan sesuatu atau minta sesuatu? Maka orang yang dibesok mengatakan, naam benar, dulu aku pernah berdoa, ya Allah, jika engkau mau menghukumku di akhirat, maka segerakanlah saja hukuman itu untukku di dunia. Nah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, subhanallah, Ya, gantinya neraka di dunia saja ya Allah. Ah. Maka Nabi mengatakan subhanallah, la la tutiku, engkau tidak mampu. Atau la tastati, engkau tidak akan mampu. Afala kulta, tidakkah sebaiknya engkau berdoa Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hmm. Qal Fata Allahu, eh, lantas Nabi mendoakan eh, berdoa kepada Allah untuk orang tersebut fasyafahu maka Allah pun memberikan kesembuhan untuknya. Eh, maka di sini dalil bahaya ngarang doa sendiri. Ya, di sini dalil bahaya ngarang doa sendiri. Memang secara umum doa itu longgar itu longgar. Silakan Anda ngarang sedih juga nggak apa-apa. Yang penting tidak ada yang bermasalah dalam doanya. Secara makna, secara lafat, ya. kandungan konten, redaksinya tidak masalah, boleh. Meskipun boleh, ya, meskipun boleh, namun ya, ya tentu apakah itu bermasalah ataukah tidak, nilai yakinnya kalau itu karangan sendiri nilai yakinnya tidak ada. Apakah ini doa yang aman ataukah tidak punya dampak negatif ataukah tidak. Maka bisa jadi ngarang doa sendiri seperti sahabat ini ngarang doa sendiri malah bikin celaka sendiri. Ya, bikin celaka. Maka ada orang celaka gara-gara doa. Ya, yang itu gara-gara salah redaksi doa. Ya, meskipun niatnya baik. Maka di sini menunjukkan pentingnya dalam doa itu mengambil doa yang warid yang berdalil atau min jinsil warid. sendiri namun itu dari sesuatu yang warid. Sesuatu yang berdalil. Kemudian yang ketiga, dikir mukoya tersebut harus jelas maknanya. Jelas maknanya menunjukkan pada apa yang diinginkan. itu tadhar di mana nampak munasabah. Ini, adanya hubungan antara redaksi dengan konten yang dimintakan. Walhadar waspadai tolasim. Kata-kata yang tidak jelas. Dan semacam itu yang ini digunakan oleh ahli sihir dan dukun. Wa mimma yadul ala dhalik di antara hal yang menunjukkan hal ini ini mungkin terutama di bab ruqyah. Ini poin tiga ini di bab ruqyah. Hadis yang diatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Abu bin Malik al-Asjaib yang mengatakan kami sudah melakukan ruqyah di masa jahiliyah. Ya, ruqyah yang dilakukan oleh sahabat di masa jahiliyah tentu adalah eh, ya, tidak berdalil namun karangan sendiri. Karangan sendiri. Eh, lantas kami mengatakan wahai Rasulullah, kaifa tara fi dalika? Apa pendapatmu tentang ru'yah-ru'yah jahiliyah? Yang tentu ru'yah-ru'yah jahiliyah itu karangan. Tidak berdasarkan wahyu. Maka Nabi katakan, sodorkan kepada kalian, sodorkan kepadaku bacaan teks ru'yah kalian. Tidaklah mengapa biru ru'yah selama tidak mengandung kemusyrikan. Nah ini uh, perlu diketahui hadis ini dalil pendapat ulama yang mengatakan bab ru'yah itu mengandung unsur istihad. Bab ru'yah itu mengandung unsur istihad. Kalau seandainya istihad di bab ru'yah itu tidak boleh, maka Nabi akan mengatakan tinggalkan itu ru'yah-ru'yah jahiliyah. Kamu pakai saja yang Eh, kamu pakai saja yang ada. Nabi gak mengatakan demikian. Nabi katakan sodorkan. Tunjukkan pada aku, bacakan. Saya periksa. Mana yang uh, yang tidak apa-apa, yang tidak ada unsur seriknya silahkan dipakai. Nah, ini kan berarti menunjukkan bahasanya bab itu ada ada unsur istihadinya. Tidak murni bukan taukif murni. Nah, kemudian yang keempat e, bergandeng dengan takyid ini maksud yang benar menurut syariat dan maksud yang baik yaitu sempurnanya tawakal kepada Allah e, yakinnya ketergantungan dengan Allah dan intifak mengambil manfaat dengan keberkahan Al-Quran, ketulusan dalam mengadu kepada Allah, dan meyakini bahasanya tata cara tertentu itu mahia tidaklah dia kecuali dalam bab mengumpulkan faktor-faktor yang kuat dan berturut-turut pada satu sasaran di waktu yang sama supaya hasilnya bisa ideal. Semisal terkumpulnya uh, eh, waktu sa'ah pada hari Jumat ditambah hari Arafah kemudian ini di masyar di tempat padang Arafah Di antara yang menunjukkan bahasanya niat dan niat, maksud dan niat itu mendapat itu dipertimbangkan dalam masalah takyid. Dalilnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang Ala berarti menjadi pemimpin syariatin satu pasukan. Dan dia jadi imamnya karena dia kepala uh, jadi panglima perang sekaligus tentu jadi imam sholatnya. Maka dia membaca ketika dia sholat jamaah dengan kawan-kawannya dalam sholat bersama mereka setiap membaca dia tutup dengan surat al-ikhlas. yeah. maka tatkala mereka kembali Disampaikanlah hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi katakan, tanyai dia. Li Aisyahin kenapakah dia melakukan hal itu? Maka orang-orang pun bertanya kepadanya, jawabannya li annaha sifatur rahmat. Karena surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas itu isinya adalah hanya membahas sifat Ar-Rahman. Maka aku suka, aku cinta membacanya, menimbang isinya, bukan menimbang pendeknya. Namun karena isinya. Itu bedanya penggemar al-ikhlas. Ya, zaman dulu sama <coughs> zaman sekarang. Sahabat ada yang ya, mania surat al-ikhlas karena isinya. Bukan karena pendeknya. Ya, kalau uh, dia sendiri pingin panjang. Buktinya dia baca surat apa nanti ditutup masih ditambah al-ikhlas. Maka Rasulullah SAW mengkabarkan kabarkan kepadanya Allah mencintainya. Maka orang ini melakukan takyid. Dia melakukan takyid. Al-ikhlas di setiap sholat. Bahkan di setiap rokaat sholat. Membaca surat al-ikhlas itu bagian dari zikir mutlak. Ah, boleh saja duduk baca surat al-ikhlas. Sambil jalan dia baca surat al-ikhlas. Nah, baca surat al-ikhlas bagian dari zikir mutlak. Kemudian dia takyid. Dia paketkan secara pribadi. Dan Nabi membenarkannya. Pertimbangannya, niatnya, niat yang tidak masalah. Kemudian yang kelima, memperhatikan dalam masalah ini perbedaan keadaan manusia. Karena bisa mengambil manfaat pihada dengan takit semacam ini, karena mendapatkan manfaat pihada dengan hal ini, in hasalah jika terjadi pada seseorang layal zam tidak mesti terjadi pada orang lain Nataran menimbang per takhalufil mahal karena perbedaan mahal tempat al-qabil yang siap menerima hal itu maka ini orang ini cocok kalau diberi semacam ini orang itu belum tentu cocok diberi hal yang sama Ibnu Qayyim mengatakan fauna maka di sini ada tiga poin. Cocoknya obat dengan penyakit. Kemudian yang kedua, peran dan usaha dokter dalam melakukan terapi. Yang ketiga, karakter dari al-alil dari orang yang sakit, karakter fisiknya dan badannya menerima obat tersebut. Kalau orang itu sudah antipati dengan obat tertentu, maka ya, dirinya adalah di, adalah badannya badan yang menolak. Diberi obat, dia sendiri sudah antipati. Nih, maka meskipun masuk, maka itu tidak enggak enggak efektif manfaatnya. Kenapa? Karena sudah ada penolakan. Maka ketika dirinya hatinya itu menolak, maka nanti semua raganya kondisinya adalah kondisi menolak. Diberi bisa masuk namun tidak efektif. Maka itu tiga poin penting untuk terwujudnya kesembuhan. Obatnya memang sudah cocok. Kemudian terapi ahlinya. Adanya terapi, adanya tindakan yang dilakukan oleh ahlinya. Bukan orang sembarangan. Kemudian memang badannya itu menerima. Oleh karena itu maka disampaikan bahasa hati gembira itu bagian dari obat. Kalau dia sendiri sudah antipati dengan ruangannya, antipati dengan dokternya, antipati dengan suntiknya, nah, maka dia sudah 100 100% menolak. Nah, maka obat tidak manfaat. Maka manakala takhalafah tidak terpenuhi satu dari tiga poin ini, maka tidak akan terwujud kesembuhan. Dan jika terkumpul ya, tiga poin ini, maka akan terwujud kesembuhan walaupun buta pasti dengan izin Allah. Paman arafah siapa yang mengetahui hal ini, kama yang beri sebagaimana sepatutnya, akan akan jelas baginya rahasia rupiah. Kapan dia sukses, kapan tidak. Kapan rupiah itu berhasil, kapan tidak. Diperhatikan tiga poin ini, kaidah kesembuhan perhatikan dan terapkan di bab rupiah. Maka oh kenapa rupiah itu ini manfaat, ini tidak manfaat atau kurang manfaat untuk orang A, untuk si A manfaat, untuk si B kurang manfaat, untuk si C tidak bermanfaat. Wa maya ya, dan dia akan maya bisa membedakan mana ruqyah yang manfaat dan tidak manfaat. Wa ruqa ada bima yunasibu minar uh, minar ruqa. Dan ruqyah penyakit dengan ruqyah yang dengan ruqyah yang memang cocok bagi penyakit tersebut. Wa tabayyana lahu dan akan jelas baginya anna ruqyata bahasanya ruqyah itu sangat dipengaruhi raqiha. Orang yang meruqyahnya dan dipengaruhi qabulul mahal orang yang mau diru'yah. Siap menerima ru'yah ataukah tidak. Kalau dia sendiri antipati. Kalau itu ru'yah berkenaan dengan jin, dia sendiri nggak ada penolakan dengan jin. Dia sendiri menginginkan jin itu tetap eksis bersamanya. Diru'yah ya tidak manfaat. Diru'yah tidak manfaat. Dia sendiri pingin itu tetap eksis kok. Ya, kenapa ini di ini? Ya, maka sering saya sampaikan oh ya itu seperti atau ya orang itu seperti dorong mobil mokok. Kalau mobilnya itu memang pingin bergerak, ya nanti bisa dibantu. Nanti habis itu jalan. Nah, tapi mobilnya itu pingin tetap diam gitu. Ini, ya, maharnya dalam ini mobilnya itu nggak ada kesiapan untuk jalan. Didorong ya cuma ngos-ngosan saja yang dorong. Dan tidak akan pernah nggak akan pernah berhasil dan manfaat. Kenapa? Kabulul mahal. Mahal sasaran. Oh ya nggak nggak mau menerima. Nah, gambarannya sebagaimana pedang kata Ibnu Qayyim. Pedang itu bidoribihi sangat tergantung pemegang pedang. Ditambah kabulil mahal. Memang sasaran pedang ini mau disabetkan kepada barang yang lil kota yang memang bisa di, bisa dipotong dengan pedang. Kalau disebutkan ke benda yang nggak bisa terputus dengan pedang, ya maka nanti pedangnya sendiri yang hancur. Oh, ini beton tebal, mau mau di di pedang ya, pedangnya sendiri yang kalah. Kenapa? Ya, Adam kabulil mahal, sasarannya tidak menerima ya, menerima menerima tindakan dengan pedang. Namun kalau ini oh cuma batang pisang oh bisa. Ini, leher orang bisa. Loh, kalau uh, beton cor-coran tebal ya tidak bisa. Wahadi dan ini isyarat yang bisa kemudian mengetahui, bisa untuk melongok alama waraha apa yang ada di baliknya. Siapa saja yang jeli pandangannya dan bagus perenungannya wallahu a'lam. Adapun pembuktian dari pengalaman tentang hal ini maka itu terlalu banyak untuk disebutkan. Dan itu ada tanda di setiap zaman. Maka jarab tu ana min dalika fi nafsi wa fi ghairi umuran ajibatan. Dan tentang masalah praktek ru'ya dengan memperhatikan tiga hal di atas, tiga unsur di atas, aku telah praktekkan dalam hal itu untuk diriku sendiri dan orang lain satu perkara-perkara yang menakjubkan. Sekian dari materi Jusalikin. Wabihada nazar maka dengan sudut pandang ini fa'inal muta'ayyan maka jadi sebuah keniscayaan bahasanya sebagian bacaan ruqyah tidak perlu tidak sebaiknya tidak disebarkan Autunsyar atau disebarkan secara global, secara umum. Tujuannya supaya tidak menyebabkan kebenaran didustakan. Ya, kebenaran didustakan karena ada orang yang e, ngambil buku ya kemudian mempraktekannya. Oh ternyata nggak ngefek. Nah, akhirnya dia mendustakan. Atau menyebabkan tazkiyatun nafsi ya, memuji diri sendiri. Ya, karena ternyata cocok ramuannya. Ya, ramuan rukyahnya atau paket rukyahnya cocok dan pas ya, ini bisa menimbulkan uh, ujub pada diri sendiri. Namun ba'du ruqa, ya, ba'du ruqa. Adapun ruqa yang mansus alai yang ada dalilnya surat Al-Fatihah ya, atau kemudian doa-doa dari Nabi, ya, maka disebarkan secara umum, ya, tidak masalah. Namun rukyah-rukyah yang mengandung unsur pengalaman. Bahasanya kalau untuk orang sakit ini, ya, nanti Al-Fatihah dipasangkan dengan apa? Dipasangkan dengan ayat apa? Ya, kemudian dipasangkan dengan ayat apa lagi? Ini berdasarkan pengalaman cocok untuk orang yang sakit seperti ini. Ya, ini ada unsur tajaribnya, ada unsur uh, pengalamannya. Kalau orang sakit ini maka cocoknya bacaan ini tambah bacaan ini bacaan, tambah bacaan ini. Ya, maka uh, ramuan ya semacam ini tidak selayaknya ya, disebarkan secara dipublis secara umum. Kenapa? Karena boleh jadi cocok untuk si A, Gak cocok untuk si B. Hmm. dengan ini kita bisa sampai pada kesimpulan <clears throat> bahasanya takit zikir itu bisa jadi bid'ah dalam kondisi berikut ini. Taryir Siro, uh, mengubah siratul adkar asyariyah. Redaksi zikir syar'i yang tauqifi ya dengan ditambahi atau dikurangi atau diganti kemudian menggunakan eh, kalimat-kalimat uh, yang tidak jelas, huruf-huruf, potongan huruf-huruf atau kode-kode, wa yufamu maknahu dan kalimat-kalimat yang tidak bisa dipahami maknanya dalam ru'yah atau dikir atau doa. Kemudian membuat, menyusun kalimat-kalimat muhtaroah yang dikarang-karang untuk doa dan ru'yah yang tata tataduman mengandung sesuatu pesan-pesan yang batil dan mungkar menurut syariat, semacam kesyirikan, hulu eh, berlebih-lebihan, dan melampaui batas dalam doa. Kemudian antu ja'al dijadikanlah sebagian zikir yang mengada-ada itu lebih unggul daripada zikir yang masro' dalam keutamaan demikian juga dalam dampaknya sebagaimana ada orang yang membuat e, selawat karangan kemudian dia katakan bahasanya membaca selawat karangan saya ini sekali lebih afdol daripada khatam Al-Quran 60 kali nah, misalnya e, maka ini e, satu hal yang tidak benar atau yuhim atau mengesankan intifa mendapatkan manfaat dengan salah satu dikir tersebut jika dikirnya masro ya, ya, diiring dengan ikhtikot keyakinan wurud dalikal intifa berdalilnya manfaat tersebut ini ada dikir yang masro kemudian diyakini dia punya intifa manfaat bisa Eh, memberikan manfaat demikian-demikian dan dinilai dan dianggap ini satu hal yang berdalil. Wa annau dan bahasanya dia satu hal yang matlubun diperintahkan bi'aini secara khusus oleh syariat. Ma'anahu lam yarid padahal itu tidak berdalil. Ya, maka ini maka dikesankan bahasanya dikir tertentu ini yang masuk ini punya manfaat demikian demikian dan dikesankan atau diyakini ini satu hal yang manfaat ini ini dan itu itu berdalil padahal tidak berdalil. Ya demikian uh, yang kita baca sebatan sore hari ini wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. alhamdulillahirabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.